Kan? Ya. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan komputer, masya Allah ya, untuk kita memancarkan radio ini sampai di Jabodetabek aja itu cukup mahal harganya ya. Itu wattnya 5 kilo minimal. Orang-orang kadang-kadang 10 kilo. Tapi melalui internet hanya modal dengan komputer dan modem bisa ke luar negeri, bisa kemana-mana. Hanya permasalahannya tidak semua orang kita uh, sudah akrab dengan komputer. Ada juga, ah komputer sayang kan buat kerja. Padahal sambil bekerja kan bisa mendengarkan itu ya. Masya Allah. Radio-radio di uh, internet itu Masya Allah ya ada dari Arab Saudi saya dengerin. Ada dari Inggris, dari Masya Allah ya, dari Malaysia itu. Yang permasalahannya kita belum terbiasa dengan teknologi, walaupun sudah banyak juga. Assalamualaikum. Dengan Ibu Bu Yaya. Bu Yaya di mana? Silahkan Ibu Yaya. Enggak. Eh alam taruh ya udah nggak apa-apa deh. Sok satu silahkan. <laughs> Enggak. Bukan ahu. Ini juga nih ada yang nanya eh, dari Bogor nih tuh Bu. Teman saya baca A-nya jadi nggak. ya itu memang orang ya orang dari Jawa A-nya jadi nggak. Itu kalau orang Sunda F-nya jadi P. Kalau orang seberang rohnya jadi ra, ya itu ya. Belajar aja dulu itu. Kalau sudah belajar masih belum berubah insyaallah Allah maafkan. Jadi au Bu, bukan au, au, au ya. heeh Al itu ain tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Hirab, hirab, tasdid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Kepanjangan, satu alif Maliki Yaumiddin Ain tuh. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Wa iya kana sta'in. Ihdina syirot. Sad. Ihdina baswa. Sad. Siro. Sirotol ladzim. Sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim. Baru sirotol. Sirotol ladzina. An. Am. Ta'alaihim. Ghairil. Ghairil maghbu bi alaihim, bi amin terima kasih ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ari Saya Nina di Bogor eh, Ada yang ingin saya tanyakan Teman saya kalau baca ainnya jadi ngain gitu Iya Teman saya juga begitu yang dari Tegal ya itu ya Bu Agus ya. Dari mana Bu Agus tuh? Ya seperti itu memang uh, logat daerah barangkali ya. Hmm. Mbak Diana di Buaran kan udah saya kirim kemarin ya. Webnya itu uh, eh, radiokeluargamuslim.com tapi belum jadi webnya. Emailnya Ari RKM kecil semua tuh ya. Ari RKM at Gmail, Gmail gitu ya, gmail.com. E, blognya Ari Ramadan RKM. E, dot blog blogspot ya, blogspot.com. Nah, e, atau di multiply-nya Ari Ramadan RKM dot multiply.com gitu ya. Ari Ramadan. Pakai RKM ya? Ya Ari Ramadan RKM mungkin. Nah, itu multi uh, Facebooknya. Jadi semua eh, kita coba ya di beberapa layanan layanan komputer. Dengan beberapa itu bisa nanti ibu mendapatkan foto-foto kegiatan majelis taklim di Depok, di Bidakara itu ya. Insyaallah suara-suara yang selama ini saya reka eh, siaran 10 tahun bisa didengar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa namanya ini? Siska. Siska. Siska. Atika, Ya silakan. Nirrojim. Iya. Bis. Alam Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as Sad bi'as bi'as habil Bi'as Bukan kain ya Hamzah Alam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil bi ashabil fil Alam A alam taro kaifa fa'ala Rabb. فعل ربك بأصحاب Kenapa teleponnya gagang itunya? Kabel spiralnya jangan dipegang. Tuh tuh gersek-gersek. Ya alam ya jah. kaidahum kaidahum idhar sabawi. Jangan tadi bukan dal itu do taub lil keletat gak ada artinya. taub lil kesesatan sia-sia. fi taub jangan fitad lil ya bukan d tapi do d h o. Tob waal. Tairan, jangan pan. Ababil. Kimia ihbas apawi. Termihim ditahan. Termihim bihijarotim min sijil. Termihim bihijaratim min sijil. Faja'alakum ka'asfim ma'kul. Terima kasih. Sadaqallahul Baik. Di 8594785. Pak ini kalau di ke Jawa pulang saya bisa dengar bisa kalau lewat internet pada ya jangankan ke Jawa. Itu ke Inggris aja itu ya. Ada Bu siapa? Bu Ema siapa? Lina ya. Putrinya di Inggris bisa. Pak Isa, Bu Isa Anwar ya putrinya di Amerika bisa. Internet kan udah dunia maya udah kemana-mana. Cuman yang jadi masalahnya orang kita belum terbiasa dengan itu ya. Itu. Assalamualaikum. ya Iya. Dengan? Ibu Yoyo. Pak Ibu Yoyo di mana? Cililitan. Cililitan. Silakan. Tahu. Ta'udu a'udu dulu. A'udzu billah. A'udzu billah. Minash. Kecil suaranya Bu ya, lebih dekat dengan teleponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bismillah lagi. Putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kakap. Eh, eh, kok kakap ikan kakap atau bukan? Alam taro kaifa Alam taro kaifa alam Kai Alam taro kaifa Kainya biasa aja Kai, Kaila Kayak anak saya Kaila Kai, kai biasa Alam taro kaifa fa'ala ya. Alam taro kaifa fa'ala Oh, dengan kakak-kakak ya. Kaknya satu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam taro kaifa fa'ala Fa'ala pendek fa'ala rabbuka bi pendek fa'ala rabbuka fa'ala rabbuka fa'ala rabbuka bi asha abil fir alam yaj'al alam yaj'al alam kaidahum fi tas fi tabli bukan tasdil atau do ah, di ha dari awal ya Pak Ya jangan nanti ya. ini lagi Awal arsala Ibu nanti datang ke taklim masih mentah ini mah tuh Hmm, hmm, di radio makan terbatas. Ya, terusin aja dulu. Nah. Wa arsala. Dari mana Pak Teruskan. Wa arsala alaihim. Wa Wa arsala. Wa arsala. Pendek. Wa arsala alaihim. Wa arsala. Alaihim. Alaihim. Toiron. Oh. Toiron. Toiron ababi. Bisa sebetulnya ibu baca tuh kenapa tuh? Tar? <laughs> grogi kali pak. Ah nggak bisa grogi mah. Tar mihim. Tar mihim. Bukan, itu kan matobi di situ. Panjang kan? Tar mihim gitu. Bihijarotim. Yes, mis mis sijil, mis sijil Ming ming ming ming. Ming. Sij Faja'alahum Faja'alahum Ka'asfim Faja'alahum Ka'aslim Ka'aspim Ka'aslim Ka'aspim Ka'aspim Ka'asfim Fim Ma Mak Good Ibu sayang banyak belajar ya Datang ke talim ya ah, Iya Pak Aduh kasihan sekali Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa ya kan ini e, sering dipakai sholat malahan ya. Gitu. Jangan ada kata terlambat. Lebih baik ter, terlambat daripada tidak. Jangan katakan susah, pasti bisa kalau belajar ya. Gitu. Kalau lewat radio mohon maaf memang agak terbatas gitu ya. Ya ya e, nggak bisa lama-lama kan. Karena ditunggu ribuan orang tuh yang pengen masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan saudari. Siapa? Siapa ini? Dengan siapa? Ustadz Ari. Ya? Iya. Ibu siapa? Ini yang di situ siapa? Kenapa? Ustadz Ari. Ya? Ini bukan Ustadz Ari yang sedang ngajar di RKM. Betul. <laughs> Iya, ini saya. Lain suaranya. Kok lain? Uh -uh. Masa ibu dengerin pakai apa di situ? Hah? Pakai dengerin pakai radio? Iya. Iya, kok lain-lain apanya? <laughs> Untuk di situ lagi logiknya <laughs> dikirain langsung masuk. Iya, ini langsung masuk ini, Ibu. Silahkan. Oh iya iya. Iya, ini sukses sangat mangga. <laughs> oh iya, ini saya uh, Wita. Di mana? Dari Menteng Dalam. Menteng Dalam. Dengarnya di radio atau? Uh, eh, iya, di radio. Iya, mangga sok silahkan. Ya, surat Al-Qadar. Alfil. Eh, Al-Qadar saya. Hah?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 إنا أنزلناه في في ليلة ليلة القدر Qadar. قدر Koder, kolak kolanya hilang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. إنا أنزلناه في ليلة القدر Qadar, nggak ada kol-kolahnya. <clears throat> Kalau Qadar. kalau dimatikan kol kolanya hilang jadi wakop isyarah. Tapi kalau disambung kol kolanya tetap ada. Gitu. Koder kalau hidup bingung susah itu keder. Sebelum ada handphone itu pager. Jangan koder, koder jangan koder. kol kolanya hilang ya. Terus wama. Wama adraka ma lailatul Ah, kol kolanya hilang. Badar. Mm -mm. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadar. khairun min alf syahrin. Syahr. Oh, kan syahr. Kan hentikan. Kalau ditulisin syahring jadi ifa tapi di situ dihentikan lebih utama al-waqfu awal syahr. Tanazzalul. Tanazzalul Zaid. Tanazzalul. Tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni. Jangan biide, jangan kol-kol kan ada titiknya zal. Bukan huruf kol-kolah dia biil gitu. Biil. Iya, iya. Biil. Nah, ah, biil ni rabbihim. بإذن ربهم من كل Ah, himnya jangan terlalu cap, lama, cepet. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'il bi'ilni rabbihim min kulli amr. Idgham mimi di situ. Tanaz Nah, tanazzalul malaikatu waruhu oh ya tanazzalul malaikatu waruhu waruhu ada tasdidnya ada fiha bi'iz rabbihim bi'izni rabbihim jangan bi'ide kan itu itu bukan dal tapi zal bukan kol-kolah kola. bi'izni bihim. mimnya itu mimi ditahan bi'iz Biil, biil, jangan diilkan. Jangan dikokolahkan. Biil, biil, biil. Salamun idhar. Salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta maklail fajr. Fajr. Bukan kol di situ mah. Yang kol harusnya nggak dikol-kolahin ibu mah. mat Matpo itu kol Datang ke Tarim ya belajar lagi, udah bisa baca tinggal memperbaiki bacaannya. Iya, terima kasih Ibu. Alimah mana aja, nggak usah sama saya juga, mas apa aja. Ke rumah yatim boleh, ustadz ustazah kan banyak ya datang sama mereka. Pak Ari di daerah Bekasi ada pengajian di Bekasi dulu ada tapi sekarang nggak ada di Depok ada Eh, kalau ibu mau mensponsori, mau mengajak teman-temannya, boleh nanti saya kapan-kapan ke Bekasi ya. Ini Ibu Lisna di Bekasi. Uh, dulu tiga tahun yang lalu ada di Bekasi, itu ya. Uh, sekarang yang berjalan ada di Depok. Itu. Baik, masih di 85 90 47 85 Ya, e, nanti ya. Ini Pak Ari minta blognya sama Multiflight Nanti dia di SMS aja ya. Kalau di ini kadang-kadang ya boleh juga sih. Ari RKM at gmail.com Blognya di blog blogger blognya e, Ari Ramadan Ari Ramadan RKM dot blog blog blogspots blogspot gitu ya dot com atau di multiply-nya Ari Ramadan RKM Ramadan Ramad, Ramadan R M D H A N Ramadan Ramadan dot uh, mult, dot multiply dot com itu titik ya dot itu jadi dot itu ya bahasa internet dot <laughs> itu atau nanti sms aja nanti di saya ketikkan ah, itunya webnya www dot radiokeluargamuslim.com. Itu berisi siaran-siaran selama 10 tahun saya ngajar di sini. Gitu ya. Hmm, jadi tidak akan hilang. Kan sama seperti ini ngajar sama atau nggak bisa telepon bisa nanti bisa telepon sama seperti begini ya. Tapi harus punya internetnya dulu. Kalau enggak nanti lewat handphone juga bisa tapi yang sudah 3G. Tapi kalau lewat handphone pulsanya masih mahal ya harus di virtual radionya di install dulu tapi. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Putus. Di 85904785 untuk hari Selasa surah Al-Maidah ayat 17 sampai 43 ya. Itu insyaallah. Ini ada beberapa yang uh, minta alamat blog atau webnya SMS saja nanti saya jawab ya saya balas SMS-nya lebih bagus lagi. Catat nomornya 0812 8287881. 0812 8287881 ya dicatat. Besok kita masih surah-surah pendek ya di hari-hari terakhir kita ini. E, saya sampaikan kami memiliki anak yatim ada 30 di rumah yatim, di pesantren ada 100. Kenapa kami sampaikan? Bukan mau pamer ya, ini mah tugas bersama. Bukan tugas saya saja, tugas kita bersama. Saya mendidik menyediakan tempat, walaupun gak cukup tempat itu ya. Untuk belajar 100, 100 orang tuh, aduh, eh, dempet-dempetannya. Tapi ya gak apa-apalah. Eh, tidak ada rotan akar pun jadi. Tapi tolong bantu mereka, biaya sekolah mereka, ya alat-alat sekolahnya dan segalanya ya. Karena pada intinya membantu mereka bukan mereka yang dibantu tapi kita. Itu ya. Silahkan anak-anak yatim kami. Jadi apapun yang terjadi rumah yatim harus tetap berjalan karena itu amanah dari hamba-hamba Allah. Dosa besar kalau itu tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan semestinya. Ibu ada saran, ada kritik, ada masukan silakan ke 0812